friend, mas, sedulur, kawan. Kenapa kamu biarkan istrimu tak pakai hijab? Istri-istri saya, duit-duit saya, apa urusan kamu? Aku kasihan nengok kamu. Kamu kasihan nengok aku? Iya, aku lebih kasihan nengok kamu. Mobilku besar, rumahku besar, aku kasihan nengok kamu. Aku bukan kasihan itunya. Rumahmu yang besar itu kalau kau mati akan dijual istrimu dan dia akan nikah dengan berondong. Mobilmu yang besar itu nanti akan dijual oleh anak-anakmu dan namamu di STN KBPKB akan diganti dengan nama orang lain. Kenapa nama mesti diganti? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Jadi yang kamu kasihankan ke aku apa? Aku kasihan kau mati masuk neraka jahanam. Sementara aku masuk bersama saudaraku dalam surga. Yakin betul kamu masuk surga. Orang kafir aja yakin masuk neraka. Orang kafir seyakin-yakinnya masuk ke dalam surga. Masa kita tak yakin masuk surga? Kamu yakin masuk surga? Iya, pede sekali kamu. Iya, Orang beriman, Nabi mengatakan, Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Janji dari Nabi, siapa yang berkata la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana wa in sara. Kalau dia berzina, kalau dia mencuri, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, dia tetap masuk surga. Janji Nabi. Mencuri berzina masuk surga. Ya, cuman masuknya kapan? Itu yang jadi masalah. Kamu saudaraku sudah bersahadat. Aku yakin kau masuk surga. Cuman aku tak yakin kamu kloter pertama. Aku ingin kita selamat. Tiap pagi, tiap petang kita katakan waqina azabannar. Allah ma'jirna minan nar, Allah ma'jirna minan nar, Allah kita belum tentu selamat. Aku ingin menyelamatkanmu. Mudah-mudahan aku menyelamatkanmu di sini dan di sana nanti kau pula yang akan menyelamatkan aku. Karena ketika mereka diundang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kembalilah engkau dalam keadaan Allah ridha kepadamu dan kau ridha kepada Allah fadkhuli fi ibadi masuklah bersama hamba-hambaku wadkhuli jannati masuklah ke dalam surgaku Masuk, masuk. Ketika mereka diajak masuk ke dalam surga, apa kata mereka? Ya Allah, bukan melawanmu ya Allah. Bukan tak senang dengan nikmat ini ya Allah. Tapi kami ingin masuk surga bersama sahabat kami. Dan kami tak melihat wajahnya sekarang. Mana dia? Rupanya kawan tadi transit. Kata Allah, cari dia. Cari dia di dalam neraka diberikan semacam alat penjaga sehingga tubuh orang beriman itu tak tersengat api neraka. Cari dia. Kalau ada imannya sebesar biji sawi, tarik dia ke dalam surga. Inilah syafaat orang-orang yang beriman. Inilah yang tak dipedulikan orang sekarang. Tak ada tuh syafaat-syafaat. Syafaat. Syafaat dari Nabi Muhammad betul. Syafaat dari Quran betul. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran akan datang hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Tapi jangan lupa saudaraku, ada syafaat dari saudaramu yang beriman. Ini tak dipedulikan orang sekarang. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. An yurfa'al ilma. Diangkat ilmu. Kalau sudah ilmu diangkat, Masuk tanda yang kedua. Wa yuthbatal jahlu. Kejahilan menyebar, merajalela, melimpah ruah. Jahil bukan berarti bodoh, goblok, idiot. Bukan. Dulu mereka disebut jahiliyah. Padahal mereka itu bukan bodoh. fi Quraisy. Perjalanan orang Quraisy. ila fi رحلة الشتاء perjalanan musim dingin wasaif musim panas Makkah di tengah Yaman di bawah negeri Syam di atas musim dingin mereka berdagang ke Yaman musim panas mereka berdagang ke negeri Syam Yaman Saudi Arabia Syam empat negara Suriah Lebanon Yordania Palestina empat negara tambah dua, enam negara. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, bisnis enam negara. Bukan jahil mereka. Mengapa mereka disebut jahiliyah? Mereka bukan jahil dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi mereka canggih. Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau hidup sekarang profesor, doktor, SE. Sarjana ekonomi. Abu Lahab itu titelnya MBA, Master Business Administration. Jahil dalam bidang apa? Dalam bidang agama Allah. Tak tahu dia mana yang kekal, mana yang sirna, mana yang hampa, mana yang baka. Tak bisa dia membedakan mana ak, mana batil. Ini yang terjadi sekarang. Ayyus batal jahlu. Yang jahil naik ke atas. Mana jahil naik ke atas? Quick count menunjukkan si jahil naik ke atas. Yang bangga dengan titel, yang bangga dengan ramai, yang bangga dengan tablik akbar di tengah lapang, yang bangga lihat hasil hari ini. Ternyata al-jahlu naik ke atas. Jahil, jahil, jahil. Anda hari kiamat. Ida wusidal amru ila ghairi ahlihi. Hari ini kita masih bisa berkumpul ramai. Kenapa? Pemimpin masih muslim. Suara azan berkumandang dari menara yang tinggi, mencakar langit, membelah fajar subuh. As-salatu khairum minan naum. Berkumandang azan subuh. Nun tak jauh dari sini di seberang sana. Dulu itu negeri Melayu, Tumasik namanya. Hari ini apa yang terjadi di Tumasik? Al-Jahlu menyebar, azan tak lagi berkumandang. Hanya boleh di dalam ruangan, tutup sekat. Dengarlah azan sepuas-puasnya di dalam sampai pekak, pecah gendang telinga buatlah. Tapi untuk keluar tak boleh bukan di Eropa, bukan di Amerika, bukan di Vatikan, di negeri tanah punya orang Melayu. Melayu Islam, Melayu adalah Islam, Melayu tanpa Islam hilang me tinggal layu. Minangkabau Islam, Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya tinggal Kabau. Islam, tapi kalau sudah al jahlu jahil jahil jahil Sekolah agama tetap ada. Institut Agama Islam Negeri tetap ada. Jahil tak peduli kepada kerja-kerja dakwah. Agama dijadikan sebagai institusi mengejar jabatan, kekuasaan. Tapi tidak lagi mengajak orang ke jalan Allah. Agama ini diturunkan Allah. Udu'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Masjid ramai. Kenapa masjid ramai? untuk acara. Selesai acara masjid bubar yang berjamaah tetaplah pemain inti. Pak Bupati tadi, Pak Camat tadi, Pak Kepala Dinas tadi, Pak Kepala Kantor tadi, Pak Kepala ini tadi, Pak Kepala ini, mana? Pulang semua. Selesai acara, foto-foto, kumpul, wal awal wal akhir. Yang pertama dan terakhir. Masuk waktu sholat, tetaplah pemain inti berkumandang. Ayyala sholat. Dia yang azan, dia juga ikomat. Pada qamatis sholatu, pada qamatis sholat. Tak juga datang orang, dia juga jadi imam. Tapi dia orangnya baik, husnuzan. Mungkin nanti akan datang makmum di tengah perjalanan. Usalli fardal subuhi rak'ataini imaman. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada. Ah, mungkin mereka terlambat karena tadi malam ada Manchester United Juventus. Mungkin nanti di rakaat kedua. Allahumma dina fi man hadait. Tak ada. Ah mungkin makmumnya Muhammadiyah nggak pakai kunut. Assalamualaikum warahmatullah. Memang tak ada. Nana yang tadi siang foto ramai-ramai dewan masjid, pengurus masjid, struktur pengurus masjid, ketua sekretaris bendahara 40 satu pun tak datang. Ini yang terjadi sekarang. Al-jahlu, jahil, jahil. Tanda hari kiamat. Jahil dengan umat ini sekarang. Begitu selesai, besok ditanya, kamu kok nggak ke masjid subuh tadi? Saya sendirian. Kamu yang salah. Salah kata dia. Apa salah saya, Mas? Saya azan tadi. Kamu salah. Azan kamu itu lagunya membuat orang ngantuk. <laughs> As-salatu khairum minan naum. Saya sudah bangun tadi. Begitu dengar naum, saya tidur lagi. Besok robah lagi. As-salatu khairum minan Umat ini menyalahkan, menyalahkan, menyalahkan saja. Padahal Allah sudah memberikan nikmat yang begitu besar. Khawatir kita, khawatir kita. Apa janji Allah kepada orang yang menyanyiakan agama ini? Walau anna alal qura amanu. Kalau negeri ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna. Kami bukakan barakat, barakah, barakah, barakah, barakah, barakah minas sama dari langit wal ard dari bumi. Walakin kadzabu tapi kalau mereka mendustakan agama ini, akhadnahum, kami cabut barokah itu. Bima kanu yaksibun. Kami cabut barokah. Dulu orang minta hujan menanam padi subur Hari ini hujannya sama tapi tidak menumbuhkan padi. Habis padi dibantai banjir karena yang berlebihan. Busuk batang padi Hari ini dari mana kita makan beras? Dari mana nasi datang? Impor beras Vietnam. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makkah, Madinah, tak ada pokok anggur. Tak ada pokok anggur, tak ada pokok delima, tidak ada pokok apel di Makkah. Buahnya banyak. Tempat kita pokok banyak tak berbuah. Kenapa? Dicabut Allah Barokah Barokah? Digali tanah mau cari sumur di Makkah. Digali tanah mau cari sumur di Madinah. Menyembur gas, menyembur minyak. Air yang dicari, minyak yang datang. Tempat kita memang minyak itu betul dicari. Lumpur keluar tak kering-kering. Berapa kecamatan, kabupaten tenggelam. Siapa yang ngebornya itu? Inul dosa maksiat. Mana mulut yang melarang kemungkaran? La ta'murun nabil ma'ruf. Ajak orang ke masjid. La ta'murun nabil ma'ruf. Ajak orang ke jalan Allah. Wala tanhaunna anil mungkar. Larang mereka berbuat mungkar. Kenapa? Mungkar, mungkar, mungkar. Diam. Kalau kalian diam melihat kemungkaran. La yabu'afallahu alaikum iqaban. Allah akan menurunkan hukuman Ketika hukuman itu datang dalam bentuk lumpur, hukuman itu datang dalam bentuk banjir. Kalian datang ramai-ramai ke tanah lapang, baju putih, jubah putih, sorban putih, peci putih, doa istighosah kubra. Falai Tak dikabulkan doa kamu. Karena selama ini kamu tak peduli kepada dakwah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyurfa'an ilmu ilmu diangkat. Wa yuthbatal jahlu, kejahilan merajalela. Apalagi muncul yang ketiga, wa yushrabal khamr Orang minum khamar seperti minum air putih biasa saja. Masuk ke supermarket. Supermarket yang punya orang Islam Warung pinggir jalan yang punya orang Islam. Ketika kita lihat Guinness mix-mix, vodka, budweiser, kampur, tua, semua ada. Ustaz kok hafal, jangan-jangan Ustaz minum juga dulu. Semua ada, orang berjualan. Saudaraku, kenapa kamu jual ini? Ini haram. Apa kata bapak? Haram. Yang haram aja payah lakunya, Pak. Apalagi yang halal. Orang begitu sepele melihat dunia ini sekarang. Kata Nabi Alaihi Wasallam, dulu penjual kamar pemabuk itu ditangkap, hukumannya 40 kali cambuk. 40 kali. Ditingkatkan menjadi 80 kali mazhab syafi'i. Dicambuk. Kalau tidak ada pecut, cambuk kuda. Diambil pelepah korma, pukulkan ke belakangnya. Hari ini orang bangga, tos malam tahun baru. Bersama kepala daerah, pimpinan-pimpinan. Senyum ditulis di koran, masuk koran. Diam, yang lain diam. As-sakitu anil ab, seton akhras. Diam melihat kemungkaran, setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Setan akhras, as-sakitu anil ab. Begitu kata Imam Abu Ali Daqqa. Abu Ali dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Muslim Ibnu ajad As-Sakitu Anil Haq Orang yang diam melihat kemungkaran Syaitan akhras Terjadi Ayyuzbatal jahlu Wa yushrabal amr Khamar, khamar, khamar Khamar diambil dari kata khimar Khimar artinya kain penutup rambut perempuan Kalau sudah dipakai khimar Tertutuplah rambut Khimar penutup kepala. Khimar kain penutup kepala. Khamar menutup isi kepala. Kalau sudah dia menutup isi kepala, tak lagi nampak mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana sahabat, antam kromo, bantai saja riba sulit. Hancur dunia ini sudah. Kamu pilih mana? Zina, bunuh, atau khamar? Zina, bunuh, atau khamar? Pilih. Kalau berzina dosanya besar. Kalau membunuh dosanya besar. Nampaknya khamar inilah yang paling ringan. Minum khamar ajalah. Begitu minum khamar, mabuk, nampak perempuan tadi cantik. Akhirnya berzina. Setelah berzina takut ketahuan. Ini saksi mesti dibunuh. Akhirnya tiga-tiga dilakukan. Pintu daripada dosa adalah khamar. Khamar menghilangkan kesadaran. Semua yang menghilangkan kesadaran khamar. Rohipnol. Pil anjing gila. Dulu kalau ada anjing gila, rabies, diikat dengan rantai besi. Lari ke sana, air liur. Bagaimana menenangkannya? Masukkan rohipnol ke dalam. Setelah itu dia pun tenang. Tak menggunggung lagi. Zaman mau kiamat. Sekarang pil anjing gila itu dimakan orang untuk mencari ketenangan. Setelah dimakannya, suruh duduk sana, suruh duduk sini, diskotik sana, diskotik sini, tunjang sana, tunjang sini, hantam sana, hantam sini, tabrak sana, tabrak sini. Setelah dimakan pil anjing gila, tenang. Itu dilakukan orang sekarang. Narkotika, narkoba. Dulu, zaman kita kecil, lem kambing untuk melem kertas, melem plastik, melem ember, sekarang anak-anak SMP, SMA, SD membeli lem kambing buka dihirup. Putus urat-urat di kepala. Mana yang punya kekuasaan untuk melarang? Mana orang yang punya mulut untuk mencegah? Sempoyongan anak SD itu mabuk. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, dipukul. Jangan lagi pakai ini. Tak takut kamu sama saya? Kata Pak Kapolsek, apa kata anak SD yang habis ngisap lem tadi? Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya dalam keadaan mabuk. Itu kisah nyata true story disampaikan oleh Pak Kepala Desa kepada saya langsung. Saya tak boleh sebut nama desanya mana, menjaga kode etik jurnalistik. Nyata kisah itu sekarang ada di tengah lingkungan kita. Tanda kata hari Nabi hari kiamat sudah tiba. Hancur dunia ini. Kenapa tak ditutup saja? Pajaknya besar. Kenapa tak dikat saja? Dulu sudah dijanjikan. Nanti kalau saya menang, kamu insya Allah akan eksis bertahan. Tapi dengan syarat biayai kampanye saya. Wani piro. Kau jual imanmu hanya karena lima tahun kekuasaan. Sepuluh tahun kekuasaan. Kau sangka dengan duduk di situ kau akan berkuasa. Baru saja empat bulan, lima bulan, tujuh bulan, setahun KPK pun tiba. Akhirnya apa? Tinggal mengambil dosanya saja. Berapa banyak orang mencari hidup tapi tak sempat menikmati hidup. Berapa banyak orang cari makan tapi sempat tak sempat makan. Ini sekarang banyak orang sibuk cari makan sampai tak sempat makan. Bapak terlalu capek, akhirnya kena emak. Jarang makannya Pak? Iya. Kenapa Bapak jarang makan? Karena sibuk cari makan. Dunia ini sudah aneh saja isinya. Ya makan dia tak sempat, efeknya hanya mah. Minum dia tak sempat, efeknya hanya kering. Tapi kalau sampai tak sempat mempersiapkan bekal di sana, neraka jahanam sudah siap menanti. Kau dapat dari pabrik kamar ini berapa? Sekian. Dapat dari pedagang kamar ini berapa? Sekian. Untuk apa sekolah anak? Duit haram, duit haram, duit haram, duit haram, duit haram, duit haram. Kumpul duit haram. Menjelang bulan suci Ramadan. Berikut ini santunan anak yatim. Ah. Tukang foto, foto, foto. Pencitraan. Jangan lupa coblos nomor dua. Ah, haram, haram. Wa anfiqu berinfaklah, wa anfiqu berzakatlah, wa anfiqu bersedekahlah min taibat yang baik-baik saja. anallahul khamra. Allah melaknat khamar ribaha melaknat yang minum khamar wasaqiyaha melaknat yang menuangkan khamar saya tak ada minum khamar tapi nuangnya aja saya kerja nuangkan aja bartender saya tak ada minum khamar kau menuangkannya dapat laknatnya Wasari wasaribaha yang minum wasaqiyaha yang menuangkannya wa'asiraha dulu itu korma anggur diinjak-injak diperas yang memeraskannya wa mu'tasiraha yang minta peraskan wa amilaha yang membawanya Solat kerja apa supir driver yang kamu bawa apa Kampun. keluarlah dari situ saudara cari tempat yang baik karena kau dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Di dunia syakiyah, di akhirat merana. Tak dapat apa-apa. Wal makmula ta'ilaih. Yang dibawakan. Kau punya kekuasaan, jabatan. Tahun baru dibawakan orang. Dibawakan khamar, bir, kamput. Kamput segala macam. Anggur hitam dibawa. Dapat berapa? Tiga kerat, lima kerat, sepuluh kerat. Terus gimana? Bawakan ke warung sebelah tukar dengan teh botol. Haram. Kau sudah menukar yang Arab dengan yang halal, maka tukar barter Arab menjadi Arab. Lalu bagaimana cara menghalalkannya? Buang ke sungai, jangan diminum orang yang dapat nanti. Bolong, tumpahkan, sampaikan ke kawan sahabat. Jangan kalian kirim itu lagi, saya tak mau. Ayo kita mabuk-mabuk sebentar. Tidak, Sekali haram tetap haram. Tanda hari kiamat. Khamar merajalela. Haram. Ayolah kita mabuk ke diskotik sebentar. Haram. Aku yang bayar. Iyalah kalau gitu. Betapa cepatnya manusia ini berubah. Hanya karena duit dia keluar dia katakan haram. Ketika diberikan orang lain dia katakan halal. Begitulah manusia ini cepatnya berombang ambing antara hak dan batil. Maka bersama dengan kebersamaan ini bangkit semangat. Yang terakhir yang keempat, wa yuzharaz zina. Zina marajalela. Dulu orang zina malu berzina malu. Sekarang bangga Menceritakan pengalaman-pengalaman zina. Zina mata, zina telinga, zina kota, zina tak terceritakan lagi bagaimana orang ini berzina. Sengaja mengkhususkan waktu Membeli tiket pesawat. Libur cuti. Hanya untuk apa? Zina. Alhamdulillah. Masih ada sahabat kita di Jakarta. Membuat hotel syariah. Tidak boleh membawa teman perempuan menunjukkan surat nikah. Istri menjadi tenang. Abang di mana sekarang? Di Jakarta, tugas luar kota. Di hotel mana Kanda? hotel syariah. Alhamdulillah. Siangnya di hotel syariah, malam di hotel konvensional. Celah-celah perbuatan begitu dilakukan mau seenaknya saja. Wa zina. Tak satu, tak dua, tak tiga, tak sepuluh. Baik langsung tanya jawab maupun pakai kertas, SMS masuk nih ke HP bisa dicek. Ustadz, apa hukum menikah setelah hamil? Ketemu dengan teman sekolah dulu. Lama tak jumpa. Eh lama tak jumpa ya. Di mana sekarang? Saya kerja di kantor kuas sekarang. Di mana keadaan masyarakat desa kita sekarang? Alhamdulillah Ustaz, angka pernikahan pesat 40 orang dalam sebulan. Sebulan satu kecamatan 40 orang nikah. Tapi yang betul-betul nikah karena Allah 20. Yang 20 merit by accident. Salah siapa ini? Siapa yang membuat ini begini? Yuz'ara zina. Zina. Zina. Merajalela. Sepakat empat mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ambali. Perempuan yang hamil kalau menikah, nikahnya sah. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatu Syekh Wahbah Suhaili yang selalu dipertanyakan apa hukum nikahnya, apa hukum nikahnya, apa hukum nikahnya sah, tapi orang tak pernah bertanya apa yang terjadi setelah nikah. Muncul masalah setelah nikah, dinikahkan yang hamil, nikah, ramai, pesta. Ustaz pula yang mendoakan. Allahumma alif bainakuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Doa selamat. Dia tak tahu di dalam budak itu sudah menyipah-nyipah. Kalau anak itu lahir. Pertama, dia tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Bin emaknya. Mau tulis akte kelahiran. Pak bin siapa? Tak mungkin pakai bin emaknya. Akhirnya pakai juga bin itu bohong. Akte bohong. Ijazah SD bohong. Ijazah SMP bohong. S1 bohong. S2 bohong. SKPN S bohong. STNKB PKB bohong. Bin bin bohong bohong. Efek yang kedua. Nikahkan. Lahir anak laki-laki. Adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan. Mati si bapak. Si abang anak hasil zina tak boleh jadi wali bagi adik-adiknya. Kenapa? Karena dia saudara seemak, bukan saudara seayah. Tak diakui nasab ayahnya. Maka saudara seemak, saudara seibu tak bisa jadi wali nikah. Tiga, meninggal si bapak, si anak tak boleh dapat warisan. Karena orang yang tak ada hubungan nasab tidak saling mewarisi. Empat, ternyata anak itu perempuan cantik. Usia 25 tahun datang anak lajang meminangnya. Adinda, Kupinang kau dengan bismillah. Si bapak dengan jantan menikahkan. Ku nikahkan engkau dengan anakku. Itu bukan anakmu mas bro. Anak saya. Rambutnya sudah dibawa ke Singapura. Tes DNA sama. DNA tak laku dalam Islam. Kenapa ini tak diakui? Salah saya apa? Memangnya saya bersalah? Sudah salah tak ngaku. Sebutkan salah saya apa? Sudah salah tak ngaku, paksa disebutkan salahnya. Tahu kamu salah kamu apa? Apa salah saya? Kamu nyoblos sebelum hari H. Kamu berzina, tak juga mengaku. Empat efeknya. Lalu yang nikahkan anak ini saya pak wali hakim fasultan waliun man la waliyalaha wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali jaga anak-anak gadis kita ini sekarang rajin sholat, rajin pengajian. Anak gadis, anak lajang dibiarkan jalan bersama. Hari Sabtu malam Ahad sudah siap. Dengan Kawasaki Ninja yang kenal potnya sudah disunat itu. Pak, saya bawa anak gadisnya ya. Jangan. Sekali jangan, jangan. Sebentar aja pak, beli mie ayam bakso. Tidak. Saya takut masuk neraka gara-gara itu. Nanti bapak kami belikan sebungkus. Nah, iyalah, tak apa. Sedikit saja. Jangan jual anak gadismu hanya karena semangkuk mie ayam. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Inna sam'a telingamu. Kenapa tak dengar baik-baik? Dengar apa pembicaraannya. Wal basar mata. Tajam matamu. Sama siapa jalan? Pulang jam berapa? Naik apa? Uang yang kuberi kemana? Pulang sama siapa? Jam berapa? Kemana? Ini semua akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Yang lalu lalu lalu lan tarji'al ayyamul lati mawas yang lalu tak dapat terulang kembali tapi yang akan datang kita atur berusaha berdoa berbuat baik minta kepada Allah illa man taba yang bertobat wa amana beriman wa amil amalan salihah beramal soleh. Masa lalu berilmang dosa. Semua orang berdosa. Sedangkan datuk kita Adam saja berdosa. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Tatakuna minaz zalimin. Nanti kau jadi orang zalim. Silap. Silap. Salah dimakannya. Tapi dia sadar. Rabbana zalamna anfusana. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين توبة توبة ما muslimin مسلم يذنب ذنبا ada orang yang silap salah berdosa bertobat summa yatabahar mandi taubat ambil air yang sejuk basahkan ilmu macam mandi wajib basah semua Pak Ustaz ya saya mau mandi taubat mandilah Mana yang dulu basah apa usah kaki apa kepala terserah lah yang penting basah semua. Mandi di sungai salto kepala dulu anak kepala basah dulu kaki dulu penting basah. Terbaring di rumah sakit mau mandi tak bisa. Jangan menjenguk orang sakit nengok nakut nakuti. Tengok oh ini nampaknya tak sampai dua kali Jumat lagi kul. Tanya dia baik-baik. Friend, sahabat, sedulur, Aku jangan tersinggung ya. Iya, aku tahu kau banyak berlimpah dosa. Memang betul. Aku dilapang dosa, lelaki penuh dosa. Meleleh air mata. Kau mandi taubat. Kata dokter tak boleh. Tanya dulu Pak Dokter. Boleh kawan saya di mandi? Sedikit aja Pak Dokter. Tak bisa. Apa risikonya Pak Dokter kalau dia mandi? Mandi. Ambilkan tanah. Turun sebentar Carikan tanah yang tak ada bau teh, kucing, najis, bersih. bawa plus. tanya Tayamum saudara, duduk. kok bisa duduk? Bisa, duduk. Pukul. Pukul. Pukul. Pukul sekali tanya Tayamum. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tak bisa begitu Pak Ustaz. Banyak betul kabel-kabel darah, kabel infus. Oke pakai daya mazhab maliki sampai ya, sunat Ya, salat sunat dua rakaat. Usolli sunnat Kau rakaatain lillah ta'ala. Tak ada satu pun yang bertanya itu tentang itu dia. Semuanya heboh bertanya. Anak-anak sudah mulai bertanya, ya surat tanah mana? Mereka tak lagi peduli dia. merana di tengah keramaian, sepi sunyi di tengah keramaian. Padahal itulah masa yang kita menyelamatkan dia di akhir hayatnya. Bisikkan ke telinganya, La ilaha illallah. Tak ada yang mengajarkan dia itu. Semuanya lupa, semuanya lalai. Dia terbaring di rumah sakit. Kosong, hampa, bergunang-gunang. Bukan pula rumah sakit Islam. Nampak di dinding balang Datang setan melambaikan tangan Yesus. Haleluya mati dalam keadaan suul khatimah jenguk mereka di tengah pembaringan menuju sakratul maut meleleh air mata mereka mendengar suara azan sayup-sayup masuk dari celah jendela Allahu Akbar Allahu Akbar penyesalan tak lagi bermakna selamatkan mereka di akhir hayat siapa yang menyelamatkan kalau kau tak dapat mengkristenkan mereka saat mereka hidup, antar mereka dengan palang salib ambulansi. Ambulan. masih pakai lambang ini. Ambil pilok, hapus, ganti bulan sabit merah Indonesia. Kenapa pakai lambang itu juga lagi? Andai kau tak dapat merubah akidah mereka, kau antar mereka sampai kelihatan kubur mereka. Boy diantar dengan palang salib mati dalam keadaan suhul khatimah apa yang sering kau ucapkan apa yang sering kau sampaikan itu yang akan datang ketika kau akan menghadap Allah khamar yang sering kau hidup itu yang akan datang bolak balik kawan bisikan la ilaha illallah aman telinga kanan dibisikan la ilaha illallah Begitu ditunjukkan botol kampung. Mati dalam keadaan syukur mati Memandang mereka dengan pandangan hiba, kasih sayang. Aku tak ingin kau mati merana saudaraku. Aku ingin menyelamatkanmu dunia akhirat. Pandangan itulah pandangan orang beriman dan bersaudara. Tadi saya mulai tausiah ini pukul 8, sekarang 9.25, hampir 90 menit. Padahal di mana-mana saya menyampaikan tausiah baru 30 menit sudah keluar kodenya. Di mana-mana saya menyampaikan tausiah jamaahnya jauh. Ustaz di sini jarak jamaah dengan ustaz 2 kilometer. Hilang-hilang timbul jamaah ya, itu tak ada dan tidak. Hari ini bersama jamaah.